Alhamdulillah wa syukurillah wonten ing dalu menika kita pasang pinaringan rahmat pinaringan kenikmatan lalu kesehatan lalu iman lan sangen-sangen Allah Subhanahu wa taala sehingga wonten ing dalu menika kita tempat makempal manunggal rapalanten wawasan wawasan terhibah dipun cangkepan nanti dipun cangkepi kalayan pengawasan wonten ing dalu punika para rawuh para bapak tujuan kita wonten ing dalu punika nggih akan sekalipun sahibul hajah, sahibul bed. Mansetan prasetya, ini kota syakuran, putra nipun, engkang ini Sopo Asmo Muhammad Abid Putra Anarja. Dereng dangu, wonten ing malem ahad menawi. Mas Imam Prasetya tidak wonten buku kula mriku. Idinipun nyuwun putranipun punika dipun paringi asma. Menawi wonten ingkang nyuwun kados mekaten biasanipun kula nggih boten langsung nyapaken boten. Kalau nang riyen lah kepengine sing kepiye Soalnya engko nak menurutku apik, belum tentu menurutmu apa? Aku muni seneng iki sliramu murah seneng. Aku tak jenenge lah, wae, kowe muring-muring. Angge, nah, angge pun dipun di kula pengine iki asma ingkang mengku artos utawi ulang harapan memiliki anak pulau berikut terus yang ingkar ahli ibadah. Hmm. Oh tujuannya menaik wonten gitu. Kalau pikir jenengannya orang adon songkok. Abdu, abdi, abdi, obed, sajid, ya songkok kuwi ku palingan. Jeneng jenengnya seperti itu. Kamu tuh akan ngumah loh datang Lo tangkap malik, ya, lo keliru, aku tak ada jeneng tenanan, lo malah protes meneng. Lo tangkap, ini kepengennya nganggu Arab kabeh, apa Inggris kabeh. Campuran, wah, Soalnya kita ini kita kepengen modern kok, ya. Zaman rumit jenengan Lima Marwanto, itu pun paling keren. <laughs> Zaman rumi ya, tak nih wajib kok marwanto, orang mutu. Zaman tak nih, perkembangan. Gitu pengennya, musim keren, modern. Anda gitu kepengen jenenge ini lagi cukup songkok arah undi kemauan itu sakit dulu undang-undangan. Kepengen iso di nopo diundang kita, terus pokoknya di caranya diundang kita. Tapi ya iso diundang liane meneh. Reni. Utawa iso diundang liyane meneh. Iya, wong ya wis panjenengane kepengine ngono ya. Sandile jenengane Cinta Leni Rafia. Cinta Leni Rafia. Kuwi jenenge. Wonten ilmuwan kanjeng supaya ikut sampai tadi. Timur tengah itu. Asmanipun, Asyukur, maka pun disupen-supen. Iku mamanya kepengen tiru-tiru ilmuwan, aku kepengin anakku lah jenenge asbor kepengen ilmuwan kaya. dan Lan ada jil asbor lah. Nggih. Dan niku kepengen yang ngoten, non gabungan Arab kali non Arab. Padahal pula selama ini mboten nate golek jeneng sih non Arab, biasanya Arab ya. Tapi nah, iya, ini kepengen pengen kula nggih hikmah oleh masyarakat. Ya, kulon yo dal itu aku ini anu ya mas kapok duwe anak sing jenenge tuh kaya anakku anak ketua nomor tunggal itu jenenge dua wani korban itu kapok biasanya anak nomor siji kepengen pol-pol iki lain gawe yo dipol ge <laughs> ge mas ge lain gawe dipol ge lain gawe jeneng nggih dipol ge kepengine pol serba pol pokoknya serba Jawa lah Si anyaran maklum gitu. Kalau kampok mas, anak anakku belum nomor jadi senior itu empat kata. Mungkin nomor turun tak terusnya aku itu serap bakal papan. Telur, telur kata maksimal telur. Masa kan tukang sekali KTP yang ditangkap. Di akhir pun kalau pada pilihan, awal awal itu ini namun tiga wonten kang kalau pilihan tersun pilih punika awalipun namun abid putra anar biasa antos pun abid punika ingkang wong ahli ibadah putra niku anak lanang anar biasa punika ingkang ibadah lan seketa antos pun yang tiada ternilai harganya SMS mas mungkin nanti ditambahi satu kata melik pun lah ngopo dan ini kawitannya masalah huruf PA ya. apa hubungannya kawitan ini huruf WA? Oh, padahal nah, absen tiga dewi. Ya, ngene wae tambahi Muhammad. Tambahi Muhammad. Sae. Asma Nabi Muhammad sae. Kranten panjen asma punika ingkang sae panjen dewe pun eh Nabi ingkang abdul Abdullah, abdul Rahman. langsung lafal alam asma asma sana pun engkang lafat abdu abdi pun inipun wamawula lajeng eh, asma Nabi Muhammad asma Nabi Muhammad itu wis sae itu bisa Nah ini perlu kita mengerti cukup asma Nabi Muhammad punika nate dipun protes dening tunggalipun sahabat punika Umar bin Khattab. Protes pun dipun dateng kanjeng Nabi, saya datang tak tak tak sampunipun kanjeng Nabi. Intinipun Umar bin Khattab dawuhaken Siro kabeh itu dong jeneng ke anak Ezra kelawan Muhammad. Nangis sakwise jeneng ke Muhammad watal'anunahum terus sampean itu dong nanti nang anak-anak musuh jenenge Muhammad mau ini ngeten anaknya jenenge Muhammad jadi pisu-pisu pisui onen-oneni ini kan saya dengar Umar orang terima rasanya kok Muhammad di dionen-onenan kaya mengkono lha menika Sayyidina Umar dawakan hukuman makro Ini kita dalam Sayyidina Umar. Nah, khusus ini kau Sayyidina mengko. Dan pripun umpami itu ya, wonten kesekel dengan medal saking mriki senjata hilang. Wah, kurang ajar tenan sudah hilang. Sepun ibu anu kan Muhammad. Wah, kampret Muhammad iki. <laughs> Akhirnya kan Muhammad kampret Muhammad kurang ajar Muhammad. Sopo ibu, sing rusak sopo? Anu Muhammad, wah, kampret Muhammad. lah akhirnya Muhammad diisui. Padahal Film punika dateng kalau mau Oman aku rari itu rasanya. Kok jadi ini kok rasa-rasane junjungan kok masih digone nunenan film kok tak tampuni pun ngagem asma Muhammad tribun kemawon pun cukup asma punika. Sinten kemawon pun kain jenengan siapa yang asma Muhammad Muhammad eh. Wah, itu saya itu dadi. Untung nak kan betul Muhammad nak Padahal kula betul perlu repot-repot jogo, kula jenenge betul Muhammad. Eh, <laughs> wonten Muhammad niku Pak Putrane Pak Irham, Muhammad Irham. <laughs> Muhammad Irham. Nah, kok, namun tunggal pendapat, pun nggih saya, saya itu saya, aku Muhammad saya itu saya. Wonten kata dawuh ingkang eh ngendikaken so ning akhirat wong sing diundang pisanan mlebu swarga ya jeneng Muhammad. Sing dintasi songkon rokok. Wong sing gedung neraka dintasi nggih Muhammad. Ana omah nang keluargane kok wonten ingkang asma Muhammad rezeki penting. Nanging kula aturaken punika wonten jauh. Atau dipun dawuh kula mboten mboten eh, matur punika dawuhipun Kanjeng Nabi. Kula itu paling wedi maling matur Iki dawe kanjeng Nabi. Soalnya kalau kalau ini ngaos, ngaos rutin itu mau mantu sholat malam Jumat. Ibu kita ngaso ibu akibat angkitan pun Syekh Nawawi Banten. Rutin. Kados menika uang pun ngasih uang penting halaman kantor tidak lebar rampung khatam sebab kalau tak namun ngawas, modal ngawas itu rotom mikir. Ini tenan hati sopo orang. Tenan hati sopo orang. Mikir. Menawi itu bener masalah. Ataupun doa pun itu tapi wonten peluang yang hadis lemah tapi wonten peluang untuk diamalkan wonten ing yang penting ing wilayah tertentu. Wonten ing itu amal, kesayangan-kesayangan saja. Neng nah, menawi sampun mlebet wonten ing wilayah maudhu utawi palsu hadis. Sing asli mboten hadis nang tidak aku aku hadis lan iki sing kula nang mikir. Nggih wonten ing yo pokoke kula tawaos. Kula waos. Nah, dari itu kula takut ya, tidak takut ke, kula takut kan para kiai, para ustaz pasar. Sing asli pun ketemu pun kalih minggu punika nembe ketemu kalih sinten iki. Walau kalau ini kalian mungkin walau siang antar konten pulau nanti eh, nomor ketemu. Kalau ini kantor delapan hari diskusi melawan dari nanti eh, ala jalan Mesir. Sonten di akses kalian rencang santri pun Profesor eh, Mustafa Yakub Imam Besar Masjid Istiqlal Jakarta. Kalau di luar nanti boleh dari jawaban. Nah orang itu pokoknya mikir tak dulunya aku mati untuk jawaban. Akhirnya pun ketemu Allah. Ini mau tuh. Nopo hadir itu gitu, itu hadis masalah Nabi jagongan kalian iblis tangkut kalian iblis terus uang sing ini jumlahnya kira sepuluh, ini musuh kira orang sepuluh, coba wae di ini. Kita orang, pulau orang orang, orang ada pun lebih dosa terus bisa cek bisa ini pun kalimat pun sinten kemauan, wonten perbilangan itu wong sing wali kaya apa iki mesti wonten kekurangan itu jenengan ahli di bidang perkayuan pertukangan kula mboten saged kula saged malah Quran jenengan mboten umpami contoh Kalau orang turun Kulo iso maca Quran, jebul iso maca kita. Kulo iso maca kita berjanji mboten hafal, pun Pak. Pak, dan mari Allah hafal berjanji. Kulo mboten hafal. Dan itu jebul wonten pikiran-pikiran itu wonten pikiran itu. Semanten tidak dengan kalian Muhammad punika. Kulo kemudian, wonten pun buku saking pun pesantren ingkang ngutip pun dawuh wonten ing mriku dipun serat al hadis mboten dipun sebutaken hadis saking sinten sinten mboten namung al hadis suratanipun mekaten man mangkana lalu salah satu auladin kirang kirang laut kirang kan semangat mangkana lahu salah satu auladin walam ahad dah di Muhammadin faqad jahulah sapa wonge sing duwe anak telu lanang walam yusami ahada ha. walam yusami ahada anak telu iki mau ra ono kok dia sing Muhammad telu blas ra ana Muhammad. Muhammad jauh lah, wo wo blok tenan ini jadi pun sampe jauh lah, wo blok yo kalau ragu, ini kok disebut al-hadis. Mudah-mudahan kalau tentu ini mau sih hadis. Oh, Kang Mas Ahmad Irfan alhamdulillah dengan guru Sang Muhammad. Soalnya anak guru Sang Muhammad goblok pokoknya. Gue tuh kalau pentingnya gue niku. Nah ini kalau sejum niku, buku nonton. Mangkana dan salah satu auladin walau bisa ahadaha di Muhammadin takut jauh. Cuma orang berjeneng Muhammad Kok anak itu ono telu mbok luwe malahan. Rama babar itu yang jadi Muhammad goblok tenan wong kuwi. Kulo mikir iki apa pun dapat PR kulo, dapat PR kulo. Ya namun kalau kita kulo mboten mboten maksud iki hadis mboten nangis wonten tunggal jawab. Dapat PR mangke kulo sinaone. Nah biasanya pun Nah, penelitian aku terus biasanya rebutannya kalian ibu ya anak-anak. Tuh, aku bingung di PR ini. Kalau pengen ini, pengen ini tak sinau. Tetap mengizinau nih kok barang ketemu alhamdulillah. Itu untuk ilmu sisir gak ada di serai soal dihitung. Tak yuto karo ilmu sisir penting ilmu ini. Nah biasanya itu melek. Ujung bulan itu mesti nyubun oleh-oleh nabar kalau pengawasan. Pas pengawasan nyubun oleh-oleh bukan rupa jajanan dan nopo-nopo. Rekaman ngaji bukan rekaman itu harus yang terus biasanya pun ya tujuan itu mas aku kena ngomong rumah anak terus rumah rumah ngurus rumah nah ini ratau ngaji biasanya pun ibu-ibu ngoten deh, itu nanti ngaji mami ngaji ya dong dong dengan ngaji ngawas beri pergi kalau lah yakin aja dengan mungkin mundur dan sedikit tidak cerita betul mungkin lah berbagi ilmu itu kali gak ada orang dalam tidak serah mungkin umpamanya berbagi itu namun sedikit betul lah tapi lo pun kalau sering bujuk lo masuk langsung ada ini juga pengen ngerasa dengan ngaji ya dan aku mau ngomong anak ini kepengen bisa ngerasa kayak ngaji kali ini nah, caranya gitu sama jadi itu dengan pas berangkat kantor otak dulu rumah kayak aku biasanya pun ngoten. Nah, mboten kau permulang ujung kadang-kadang ibu ya kok berbau yang tak ya nih, kau ini angan-angan ilmu ini kemarin ya jero nah, nang beri bojo dhewe iki kita tau diulang. Bojo ini paling pergi, ibu ya apa mas ngaji orang, kelon. Ampun hubungannya aku kalian, anak ini niku bahas duit, bahas gawe anak, bahas jagongan, delok TV, ngaji niku mboten ketemu. Lah punika ya bener bojo ya depan mereka. Ini Ayat ini juga faktor jauh Kalau kita juga teman-teman, betul mungkin tahu kalau ngantos eh, wong sing anake telu utawa luwih rame Yang Muhammad ibu belum banget betul. Nah ini gitu. tetap saya asma Muhammad punika asma ingkang sae dipun janji eh asma punika kanthi tumindak ingkang sae. Boten kok. Gumun menawi Bapak kula tak dari berkat untuk itu juga ini, nang senang dia nah, itu sebagai Muhammad ya. Tapi lo gua protes belum pak jenengan kok ngoten pripun nang Anak jenengan itu baru belas bukan jadi Muhammad tunggale nih, niku sekawan lanang kabeh rano ono sing jeneng Muhammad nang sebab kula kepengin jeneng Muhammad kepengin kok boten dikenang dengan anake Nggih Pak, insyaallah alhamdulillah anak kula menyicil jeneng Muhammad wis tak dereke Dewi pun sapa. Ya, sebagian sehat mekaten yang sakit pelaturakan mungkin manfaatan rokai dan ketampai pulau dengan doyo dan khusus menanggung kagem putra saking Mas Imam Prasetyo dengan asma Muhammad Abi putra anarkia punika sae tetes putra ingkang soleh putra ingkang Umamro dengan Gusti Allah dan ibadah dan ahli ilmu dan Putra dan yang sepuluh pun digunani datang masyarakat dan bangsa. والمثل والعقل الكل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نعم.